serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. seri yang ke-28 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Sariti, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwakuna, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, dibantu oleh Andre dan Novi. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang mengejar Raden Sakapal Waguna bertemu dengan sepasang iblis kembar, yaitu Watu Galong dan Watu Dulur, serta seorang wanita muda yang dipanggil dengan sebutan Ning Cilik. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna tiba di kota Rupada dan bertemu dengan Sariti. Oh, kain, potongan kain kakek parang pungkur, dan... Oh, apa ini? Darah? Perhatikanlah baik-baik. Itu adalah tulisan yang merupakan pesan dari kakekmu. Oh. Tongkat merah dalam bahaya. Wu tidak mampu mengatasinya. Dia telah menguasai segala-galanya. Iya, iya. Ini memang tulisan kakek. Oh, adik Saka. Apakah ada lain lagi petunjuk tentang kakek adik Saka? Anggota tongkat merah yang membawa pesan ini tewas dalam keadaan luka yang cukup parah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan petunjuk. Oh, benar adik Saka, perguruan tongkat merah saat ini tengah mengalami kemelut yang aku tidak mengerti. Seorang tokoh yang mengaku bernama Alap Kadu Gampit menguasai tongkat merah. Ia memegang tongkat pusaka yang merupakan tanda kepemimpinan, serta kalung lima bulan kembar semua itu adalah milik dari kakekku Parang Pungkur. Tapi uh, dengan adanya kain ini, semuanya menjadi jelas. Alap Kadu Gampit telah merampas pusaka perguruan. Oh, entah bagaimana nasib kakekku saat ini. Lalu di manakah sekarang Kakang Seta Keling suamimu? Saat ini, ia ada di markas Tongkat Merah. Kami secara bergantian mengawasi kota ini. Saat ini Alap Kadu Gampit tidak berada di markas. Karena itu kami dengan mudah merebut kekuasaan di kota ini. Beberapa orang wakilnya berhasil kami tundukkan. Hmm. Tetapi mengapa banyak sekali anggota tongkat merah di kota ini? Luar biasa sekali rasanya. Ya, ini adalah hal baru yang juga aku kurang mengerti, adik Saka. Aku baru saja menemukan tiga orang kepala cabang kota. Mereka datang membawa seluruh pengikut mereka. Menurut mereka, markas pusat memanggilnya. Jadi orang-orang di markas pusat tidak mengetahui hal itu? Itulah yang aku tidak mengerti. Menurut Paman Jati, salah seorang kepala cabang tongkat merah, Lusa, merupakan hari pertemuan besar keluarga tongkat merah dari seluruh cabang di seluruh tanah Pasundan dan Jawa. Gila, ini adalah rencana besar. Ini bukan merupakan tindakan biasa. Mereka tentu sudah tiba di markas Adik Saka. Paman Camar Sulung maupun Kanda Seta tentu akan menjadi bingung mengetahui semua ini. Ayo, mari kita ke markas Adik Saka. Baik, mari tunggu. Tunggangilah kudamu, Adisaka. Aku dapat berjalan cepat di sampingnya. Baiklah. Setibanya di markas tongkat merah, Sariti bersama dengan Raden Setakling, Raden Sakapal Waguna serta Kicamar Sulung mengadakan pertemuan khusus guna membicarakan masalah kedatangan anggota-anggota tongkat merah dari berbagai cabang kota. Tidak, saya benar-benar tidak mengetahui maksud mereka, Nyai. Uh, Ki Alap meninggalkan markas bersama dengan Ki Edang dan Ki Langkat sejak beberapa hari yang lalu. Uh, belum juga kembali. Mungkin... Uh, kepergiannya ada hubungannya dengan kedatangan para tokoh tongkat merah dari berbagai cabang. <clears throat> Engkau dapat menyelidikinya sebelum kedatangan Ki Alap Gampit. Dan berusahalah untuk meyakinkan mereka dengan kain potongan itu. Aku yakin, justru rencana gila dari Alap Kadugampit mengumpulkan anggota tongkat merah akan menjadi bumerang bagi dirinya. Kau dapat menggalang kekuatan tongkat merah untuk mengusir Kadu Gampit. Setinggi apapun kepandaiannya, pastilah ia akan jatuh dengan cara itu. Iya, kau benar Kanda Seta. Jika begitu, ayolah secepatnya kita hubungi mereka di luar. Ah, baik. Tetapi, aku minta bantuanmu adik Saka. Tolong kau mengadakan pengamatan di sekitar kota Rupada. Lihat saja apa perkembangan yang terjadi di kota ini. Baiklah, Kakang. kapal Waguna mulai mengadakan pengamatan. Ia meninggalkan si tunggul kudanya di markas pengemis tongkat merah. Dengan cara ini, aku akan lebih leluasa. Hei, apalagi itu? Gila! Serombongan pengemis muncul kembali. Aku yakin sebentar lagi akan timbul persoalan dengan pengawal kota Rupada ini. Penguasanya tidak akan mungkin tinggal diam melihat situasi yang menggila seperti ini. Sebagian dari mereka bertaburan, menyebar ke sana kemari, dan beberapa pimpinannya agak terus menuju markas. Demikianlah, Raden Sakapal Waguna melakukan pengamatan hingga menjelang senja. Sebentar lagi malam tiba. Perutku belum sempat kuisi karena situasi yang kalut sejak pagi hari dari Gua Larang. Aku tidak boleh merepotkan sari di perguruannya. Hmm, ya. Aku akan mencari saja makanan di warung kecil itu. Warungnya cukup ramai. Biarlah, aku pesan bungkusan saja. Dan aku akan menyantapnya di tempat yang cukup tenang, di luar gerbang kota ini. Thank you. Setelah berhasil mendapatkan makanan yang diinginkannya, Raden Sakapalwaguna segera menuju luar kota Rupada dan di bawah sebuah pohon yang rindang di pinggir sungai kecil, Raden Sakapalwaguna mulai menyantap isi bungkusan itu. Sementara matahari sudah semakin pudar, sang dewa malam telah bersiap-siap untuk mengambil alih tugas sang mentari. Hmm. Perutku yang sudah lama kosong tidak boleh kuisi secara paksa dengan makanan yang sekenyang-kenyangnya. Apa ini? Celaka. Apakah makanan ini mengandung racun? Aku, aku harus mengeluarkan seluruhnya dari dalam perutku. Oh, dan meregang, sang Mahawira itu pun tidak sadarkan diri. Tubuhnya tergolek di pinggiran sungai kecil dengan sisa-sisa makanan yang berhamburan di sekitar tubuhnya. Tetapi beberapa lama kemudian... Adisaka. Oh, Kakang Seta, di manakah aku ini? Kau sekarang berada di markas tongkat merah. Beberapa orang tongkat merah yang aku perintahkan untuk mencarimu. Menemukanmu yang tidak sadarkan diri di pinggir sungai. Eh, apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu, Adisaka? Pemilik warung itu benar-benar gila. Aku telah diracunnya, Kakang. Kurang ajar. Di mana warung itu, Adisaka? Aku akan menangkap dan memberikan hajaran padanya, pada pemilik warung itu. Marilah, aku juga merasa penasaran sekali. Hei, tunggu. Tunggu dulu, Adi. Bagaimanakah keadaanmu saat ini? Oh, aku... Aku merasa tidak apa-apa lagi, kakak. Aku sempat mengeluarkan racun itu dari perutku. Sebelum ia menjalar kemana-mana. Oh, tapi, memang aku masih merasa lemas. Jika begitu, biarlah istriku saja yang mengurusnya. Tidak, kakak. Aku juga ingin bertemu dengannya. Ini adalah urusanku. Jika begitu, marilah secepatnya kita ke sana. Aku khawatir pemilik warung itu pun sudah melarikan diri. Ya, baiklah. Tetapi sebaiknya kita memberikan pada Adisaka untuk mengisi perutnya dahulu. Uh, <laughs> maaf Adisaka, saya akan ke belakang memberitahukan pengurus dapur. Setelah mengisi perutnya, Raden Sakapal Waguna segera mengajak kakangnya Raden Setakling dan Sariti untuk mencari pemilik warung yang telah meracuninya. Tetapi setibanya di warung tersebut. Hey, eh, mengapa warung ini sudah tutup? Padahal suasana di sekitar tempat ini masih ramai. Biarlah, aku akan membuka pintu itu. Tunggu dulu, Adi Jika Sariti. perlu dengan paksa. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Tapi Kanda. Ah, shh, lihatlah, siapa yang kemari itu? Ah, ah, ada apakah Nyai di depan warung ini? Oh, engkau. Bagus. Apakah engkau yang bertugas di sekitar tempat ini? Benar, Nyai. Sejak kapan warung ini menutup pintunya? Oh, belum lama, Nyai. Dan pemiliknya dibawa oleh pengawal kota ini, Nyai. Karena tadi menjelang senja, beberapa orang terkena racun ketika makan di warung ini, Nyai. Dan dua di antaranya tewas di tempat. Oh, jadi pemiliknya dibawa pengawal kota? Oh, Kanda, Bagaimana sekarang? Uh, aku ingin berjumpa dengan pemilik warung itu, sekalipun di dalam tahanan. Uh, betul. Urusan ini memang harus segera dituntaskan. Siapa tahu ada hubungannya dengan perguruan tongkat merah yang tengah bergejolak saat ini. Mari Kanda Seta, adik Saka. hubungan tongkat merah yang cukup baik, serta juga nama dari perguruan Gua Larang yang sangat disegani. Akhirnya, Sariti bersama dengan Seta Keling dan Saka Palwaguna diperkenankan untuk bertemu dengan pemilik warung yang berada dalam kamar tahanan. Oh, sungguh Tuan, saya saya tidak tahu menahu tentang semua itu. Saya tidak meracuni siapapun. Tetapi makanan itu beracun, Paman. Dan hampir saja melenyapkan nyawa saya. Eh, saya, saya tidak tahu Mengapa makanan itu bisa mengandung racun, Tuan? Sungguh. Uh, uh, tapi uh, tunggu dulu, Tuan. tidak tidak mungkin. Ada apa, Paman? Uh, saat itu datang seorang bocah. Ya, ketika Tuan memasuki warung saya, iya ya, saya saya ingat bocah itu datang. tapi tidak mungkin, tidak mungkin, Tuan. Uh, Siapa bocah yang paman maksudkan itu? Uh, uh, bocah itu uh, uh, uh, hanyalah uh, kelaparannya saja. J -j jadi uh, jadi uh, tapi bocah itu memang aneh, Tuan. Ya, bocah itu aneh sekali. Sebenarnya apakah yang terjadi di warung paman saat itu? Coba paman ceritakanlah dengan sejelas-jelasnya. Mungkin dari cerita paman, saya dapat membantu paman untuk lepas dari hukuman ini. Eh, iya, Eh, saat itu warung saya uh, tengah ramai sekali dan ketika tuan ini uh, datang memesan makanan, saya masuk ke dalam. Tetapi ketika saya tengah menyiapkan makanan, uh, kau ini bocah? Uh, kau oh, masuk diam-diam dari pintu belakang? Hah? Benar, Paman. Eh. Saya bermaksud mencari pekerjaan. Saya lapar sekali. Eh, pergi keluar sana. Ah, aku bisa melakukan urusanku sendiri saja. Ah, eh. baiklah, tetapi saya lapar sekali. Hmm. Karena itu, saya harap Paman tidak melarang saya mengambil sedikit makanan ini. Eh, eh, eh. Saat itu, saya tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri saya untuk beberapa saat. Juga eh, saya tidak tahu apa yang diperbuat bocah itu di belakang saya. Eh, saya mendengar ia membuka-buka beberapa tutup wadah sayur dan eh, beberapa saat kemudian. Terima kasih paman. Paman baik sekali. Ketika saya menyadari keadaan saya kembali seperti sedia kala, saya dapat kembali menggerakkan tubuh. Saya lihat, ha, anak itu sudah tidak berada di dapur lagi karena banyak pesanan di luar menantikan. Saya tidak lagi uh, berurusan dengan makanan saya yang diambil anak itu. Dapatkah paman memberikan petunjuk tentang diri anak itu? Uh, iya, iya, tentu saja tuan. Uh, uh, anak laki-laki itu memakai pakaian yang agak kebesaran dan rambutnya panjang hingga ke bahu. Wajahnya uh, uh, sebenarnya sangat tampan dan usianya sekitar 13 tahun, Tuan. Heh, dia, dia Dinda, anak itu. Hmm. lingga Lingga maksud kakak? Ketiganya terkejut mendengar ciri-ciri yang disebutkan oleh pemilik warung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.